但是，姐夫那个。 والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد kita lanjutkan dalil-dalil yang berkaitan dengan keberadaan Allah Subhanahu wa taala di atas arusnya, di mana disebutkan yang terakhir tentang khutbahnya Rasulullah SAW pada waktu hari hari eh, apa Arafah pada waktu khutbah di Arafah pada waktu haji wada maka disebutkan yang setelahnya Dalil yang setelahnya adalah hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Rahmahullah taala bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Innallaha sungguhnya Allah kataba kitaban Allah telah menulis sebuah kitab sebuah eh, kitab catatan qabla an yakhluqal khalqa sebelum Allah itu menciptakan makhluknya, semua makhluknya. Sebelum Allah menciptakan makhluknya, maka Allah menulis di situ inna rahmati sesungguhnya rahmatku sabaqat ghadabi mengalahkan murkaku atau mendahului murkaku. Artinya kalau seorang itu eh, melakukan sesuatu yang dimurkai oleh Allah, tetapi seorang itu eh, melakukan sesuatu yang dirahmati oleh Allah, maka yang dikalahkan adalah yang yang dimurkai. Maksudnya rahmatnya Allah lebih lebih luas dan lebih banyak daripada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasannya sebenarnya manusia itu walaupun kafir itu sebenarnya banyak yang eh, yang dia dapatkan dari rahmat Allah. Seandainya seorang itu nanti masuk neraka orang kafir atau orang muslim, berarti sebenarnya eh, <clears throat> sebenarnya dia telah mendapatkan sesuatu yang atau melakukan sesuatu yang sangat apa sangat banyak bermaksiat kepada Allah. Karena orang yang bermaksiat sebanyak apapun maksiatnya, kalau seorang itu bertobat, maka semuanya itu akan di, dihapus oleh Allah Subhanahu wa Dosa apapun. Kalau seorang itu eh, dia melakukan dosa sepanjang hidupnya. Di akhir hidupnya sebelum mati dia apa? Tobat. Nah, ini. Sebelum dia mati tobat, maka dia akan di diampuni oleh Allah Taala. Ini dosa apapun yang dia lakukan. Ini karena rahmatnya Allah itu apa? Mengalahkan dan e, mendahului kemurkaannya. Ini. Sehingga tidaklah seorang masuk neraka kecuali orang yang sudah betul-betul melakukan kemaksiatan yang sudah berat. Ini, yang sudah berat. Sehingga ini yang yang disebutkan oleh uh, oleh Rasulullah SAW uh, e, dari Allah SWT bahwasanya rahmatnya Allah itu telah mendahului kemurkaannya sehingga Allah mengadab orang kafir dan orang ahlul Islam orang muslim yang masuk neraka itu betul-betul dengan keadilan Allah bukan dengan kezalimannya karena seorang yang berbuat keburukan itu Allah tidaklah mengganjarnya kecuali setimpal atau sesuai dengan amalannya tetapi kalau orang berbuat kebaikan maka kebaikan itu diganjar oleh Allah dengan berlipat ganda. Berlipat-lipat dari apa yang seharusnya dia dapatkan. Ya ini. Sehingga ibaratnya seorang yang dia itu melakukan keburukan dan kebaikan yang tingkatannya sama. Yang tingkatannya sama. Seorang melakukan keburukan. Nah ini keburukan eh, dan dia melakukan kebaikan maka yang dia dapatkan keburukan ganjarannya apa? Satu keburukan nanti umul Tapi ketika dia melakukan kebaikan, dia mendapatkan 10 minimal. Minimal 10 ganjarannya. Berarti sudah apa? Seandainya sama-sama melakukan satu kebaikan, satu keburukan, maka tetap yang menang adalah kebaikannya. Ini. Kalau seorang melakukan 10 keburukan, dia melakukan satu kebaikan, maka seimbang. Minimal dan bisa lebih dari apa? Dari itu. Maksudnya apa? Kebaikan itu minimal 10 kali lipat ganjarannya dan bahkan bisa dilipat gandakan lebih dari dari 10 kali lipat. Ini menunjukkan rahmatnya rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Inna rahmati sabaqat ghadabi. Fahuwa maktubun. Eh, tulisan Allah ini bahwasanya rahmatku mendahului murkaku ini tertulis indahu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya memang Allah telah menetapkan. Allah telah eh, menetapkan untuk dirinya bahwasanya kerahmatnya Allah itu mendahului eh, murkanya. Fauqal arsi Tulisan itu ada di sisi Allah fauqal arsi di atas ars Di sisi Allah di atas ars. Ini menunjukkan bahwasanya Allah berada di atas di atas ars Karena tulisan itu di sisi Allah di atas arsnya. Ya, di atas arsnya ini <clears throat> ini dalil yang ketujuh yang menunjukkan bahwasanya Allah berada di atas ars. yang kedelapan waqala sallallahu alaihi wasallam Rasulullah SAW bersabda ala ta'manuni tidakkah kalian itu percaya kepadaku wa an aminu man fis sama padahal aku adalah kepercayaan yang ada di langit kepercayaannya yang ada di, di langit. Maksudnya apa? Aku kepercayaannya Allah. Akulah yang dipercaya oleh Allah Swt untuk menyampaikan risalah, untuk menyampaikan agamanya ini, agamanya Allah Swt. Kenapa kalian tidak percaya kepadaku? Ini hadis ini disampaikan Rasulullah SAW kepada para sahabat ketika eh, mereka tidak puas. Nah, ini salah satu riwayatnya diantaranya ada seorang eh, yang tidak merasa puas dengan pembagiannya Rasulullah SAW. Bagi gonimah yang satu lebih banyak. Bahkan baru masuk Islam dikasih lebih lebih banyak daripada sahabat yang sudah lama. Eh, ini. Maka keheranan lu ini kenapa kok di, diberikan? Nah, lagi seorang si, apa seorang yang dia apa malah justru eh, merasa pak ini pembagian yang tidak adil. Maka Rasulullah SAW kemudian mengatakan, Allah tak manu nih Tidakkah kalian itu percaya kepadaku? Wong yang di atas langit saja percaya kepadaku. Aku kepercayaannya yang di atas langit. Siapakah yang diutus oleh Allah Taala menyampaikan Al-Quran selain Rasulullah kepada manusia? Tidak ada yang lain. Rasulullah SAW yang disuruh, yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan Al-Quran, risalah terakhir, risalah terakhir penutup para nabi. Hei, Ya'tini khabarus sama isabaha wa masa'a datang kepadaku kabar dari langit pagi dan sore. Ini pagi dan sore itu datang kepadaku kepada Rasulullah SAW. Ini datang pagi sore. Artinya eh, itu dipercaya Allah untuk disampaikan kepada manusia. Ini kepercayaannya Allah SWT. Kok bisa bisanya orang itu tidak percaya kepada Rasulullah SAW dalam informasi apalagi dalam cuman dalam pembagian masalah harta ghanimah cuman dalam pembagian ghanimah saja kok tidak percaya masalah dunia yang sangat sepele ini masalah risalah yang kepentingannya adalah eh, lebih besar daripada dunia dan seisinya Allah mempercayakan Rasulullah kok ini cuma masalah yang sepele kalian tidak percaya kepadaku ini, ini diingatkan oleh Rasulullah SAW ini Syahidnya di sini man fis sama. Aku kepercayaan yang di yang di langit, yang di atas sana. Jadi man fis sama, man fil ulu, yang ada di atas sana. <clears throat> Ini dalil yang ke-8. Ini di antara dalil-dalil dari Alkitab dan Sunnah yang menunjukkan kemahatinggiannya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dinukil di sini beberapa perkataan para ulama. Di antaranya disebutkan al Auza'i Al-Auza'i ini ulama yang sejaman dengan Imam Malik. Waktu itu zamannya Imam Malik eh, dan setelahnya Imam Madhab itu tidak hanya empat saja. Eh, ini zamannya Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad. Ini para imam itu tidak hanya empat, bahkan jumlahnya lebih dari itu. Bahkan disebutkan pada waktu seleting dengan Imam Malik itu ada sembilan ulama yang menjadi imam madhab. Di antaranya adalah Imam Al-Auza'i di sini. Ini Imam Al-Auza'i. <clears throat> Al-Auza'i berkata, beliau kunna tabi'un kami dan para tabi'un, mutawafirun. Mereka itu banyak. Artinya mereka memang zamannya para tabi'in dan tabi tabi'in. Kunna wattabi'una mutawafirun. Dan Auza'i sendiri adalah tabi'ut tabi'in. Imam Al-Auza'i sebagai tabiut tabiin hidup pada zamannya di mas di mana para tabiin masih masih banyak. Kunna wal mutwat tabiuna mutawafirun. Kami bersama para tabiun itu banyak, mereka masih melimpah. Nah, ini. Nakulu kami mengatakan innallaha jalla dikruhu Sungguhnya Allah jalla dikruhu yang maha tinggi fauqa arsihi di atas arsnya. Nu'minu bima waradat bihi sunnah. Kami beriman dengan apa yang ada dari dalam as-sunnah. Yang ada di dalam as-sunnah, sunnah Rasulullah dan sunnah para sahabat, itu kami beriman dengannya. Dengan apa saja yang eh, tidak tidak disumberkan dari as-sunnah min sifatihi yang berkaitan dengan sifatnya Allah. Ini menunjukkan bahwasanya akidah, keyakinan itu tidak hanya diambil dari Al-Quran saja. Tetapi diambil dari As-Sunnah. Apa saja yang berkaitan dengan sifat Allah, baik itu Al-Quran ataukah As-Sunnah, maka wajib di, diyakini dan diambil. Ini menunjukkan keyakinannya mereka. Dan tidak ada yang namanya mereka membagi-bagi hadis mutawatir, hadis ahad sebagaimana yang sekarang banyak eh, dibicarakan. Oh itu kan hadis ahad tidak bisa kita jadikan pegangan dalam masalah akidah. Eh. Tetapi di sini disebutkan bahwasanya kami dan para tabiun mutawafirun kami mengambil ini kami eh, eh meyakini beriman namanya beriman kan namanya lebih daripada keyakinan eh, ini karena beriman mesti harus apa? Yakin. Nggak mungkin iman itu adalah ragu. Ini jelas harus yakin. Ini tasdik. Ini meyakini. Ini jelas akidah. Ini. Sehingga tidak hanya sekedar akidah saja, tapi jelas beriman. Karena iman itu akidah ditambah dengan amal, ditambah dengan ingkiat untuk beramal. Ini namanya iman. Sehingga iman bukan hanya akidah saja, tapi akidah bagian dari keimanan. Akidah bagian dari keimanan. Sehingga kalau dikatakan bahwasanya uh, kita tidak boleh mengambil akidah dari hadis ahad, dari mana ini? Kalau dikatakan apakah engkau tidak berarti tidak beriman dengan uh, dengan apa yang ada di dalam hadis ahad? Kalau mengatakan tidak beriman maka apa? Tidak beriman sebagaimana imannya para para salaf. Ini cukup itu sebagai suatu kesesatan seandainya seorang itu beriman tidak sebagaimana imannya para para salaf. Ini gampangannya. Nah, jawaban terhadap mereka yang membagi-bagi eh, akidah hanya diambil dari hadis hadis mutawatir saja. Ya, ini harus yakin. Keyakinan tidak bisa diambil dari hadis ahad. <clears throat> Maka disebutkan di sini eh, kami mengatakan bahwasanya kami beriman dengan apa yang saja yang disebutkan dalam as-sunnah yang berkaitan dengan sifat Allah. Ini diriwayatkan oleh Imam Bahaki dengan sanad yang sahih. Berkata Imam Syafi'i rahimahullah taala, "Inna Allah taala ala arsyihi." Sungguhnya Allah taala di atas arsnya. Fi samaihi di atas langitnya. Yakrubu min khalqihi kaifasha'a. Allah itu dekat dengan hambanya bagaimana sesuai dengan yang dikehendakinya. Sesuai dengan yang dikehendaki Allah. Nah dekatnya Allah bagaimana? Kita tidak tahu bagaimana Allah mendekati apa dekat dengan kita. Tapi Allah yang mengkabarkan kepada kita bahwasanya Allah dekat. Tapi dekatnya bagaimana? Kita kan tidak tidak mengetahuinya. Dan tidak perlu kita membayangkan dekat itu seperti dekatnya makhluk dengan makhluk. Ya di sini. Seperti dekatnya makhluk dengan makhluk. Kalau Allah SWT bersama yang di atas arsy, berarti kan Allah jauh. Eh, tapi Allah pak, Allah menyebutkan di dalam Al-Quran dan bahkan As-Sunnah menyebutkan Allah dekat. Kita beriman bahwasanya Allah itu bersama di atas arsy dan kita meyakini bahwasanya Allah pak, ah, dekat dengan kita. Dan ini tidak saling ber, bertentangan. Ya ini Allah tidak uh, <clears throat> tidaklah bertentangan kedekatan Allah dengan kemahatinggiannya. Allah maha tinggi dan Allah dekat dengan makhluknya. Maksudnya ilmunya Allah meliputi segala makhluk. Ya, segala sesuatu tidak lepas dari ilmunya Allah. Ya, ini inilah menunjukkan dekatnya apa? Makhluk. Seandainya seorang berbisik-bisik Allah mendengar. Apakah ada seorang yang bisa mendengar eh, dia dalam keadaan apa? Jauh. Ya, tidak bisa. Ya, ini, maka eh, <clears throat> Allah SWT kemahadekatannya menunjukkan e, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mendengar segala sesuatu bahkan yang terbesit di dalam hatinya. Terbesit di dalam hatinya Allah mengetahuinya. Bahkan bukan hanya itu, Allah mengetahui apa yang akan terbesit apa yang akan terbersit, apa yang akan di eh, dipikirkan oleh manusia. Manusia sendiri nggak tahu. Manusia itu sendiri tidak mengetahui apa yang akan dipikirkan besok, apa yang akan di dipikirkan dan ada di benaknya dan apa yang direncanakannya besok bukan hari ini tapi apa yang akan di eh, direncanakan atau apa yang akan dipikirkan besok Allah sudah mengetahuinya apalagi kalau cuma sekedar apa eh, direncanakan hari ini atau yang telah direncanakan ini Allah swt mengetahuinya kalau eh, Imam Syafi'i mengatakan Allah itu di atas arusnya di atas langitnya. Allah dekat dengan hambanya sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah. Sehingga Imam Syafi'i ya, mengumpulkan dua sifat ini. Allah maha tinggi di atas arsnya dan Allah dekat dengan dengan hambanya. Wa anna Allah yanzilu ila sama'i dunya dan bahwasanya Allah itu turun ke langit dunia kaifa sesuai dengan kehendak Allah. Bagaimana? Ya, apa sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana eh, turunnya? Allah yang mengetahuinya. Rasulullah pun tidak mengkabarkan kepada kita turunnya Allah SWT. Bagaimana turunnya? Tidak kita ketahui. Eh, Rasulullah SAW juga tidak mengkabarkan dan Rasulullah juga tidak mengetahuinya. Eh, ini tidak mengetahuinya. Allah SWT yang yang maha tahu. Kala Abu Hanifah, Abu Hanifah berkata, Man qala la a'rifu barang siapa ini kerasnya Abu Hanifah ini kerasnya Abu Abu Hanifah barang siapa yang mengatakan la a'rifu saya tidak tahu Rabbi fis sama amfil ardi apakah Robku itu di langit ataukah di bumi nah, ini paham sini eh, barang siapa yang mengatakan saya tidak tahu apakah Allah di langit ataukah di di bumi faqad kafara maka dia telah kafir Nah, ini. Bagaimana dengan orang yang mengatakan Allah di eh, di mana-mana? ini eh, eh, parah ini, ya toh? Nah, ini. Maka Imam Abu Hanifah begitu kerasnya dia mengatakan faqad kafara. Dia telah kafir. Lian Allah yakul karena Allah berfirman, Ar-Rahmanu 'alal Allah bersemayam di atas di atas arsy. Nah, ini. Ini jelas menunjukkan bahwasanya Allah bersemayam di atas arsy. Nas. Tidak ada makna lain. Eh, bagaimana dengan orang yang mengatakan oh Allah di mana? Oh ikhtilaf. Diperselisihkan. Loh, Allah kok diperselisihkan di mana? Ya kan di sini. Apakah mungkin keberadaan Allah kemudian diperselisihkan? Eh, satu hal yang tidak akan akan mungkin eh, oh perselisihan pendapat para ulama di mana Allah. Eh, ini, ulama yang mana yang di eh, diperselisihkan? Hmm. Wa barang siapa? Nah, wa suhu fauqa sab'i samawat Arusnya Allah itu di atas tujuh langit. Ini jelas. Nah, di atas langit yang tujuh. Fa'in qala. Nah, kalau ada yang mengatakan. Innahu alal ars. Allah di atas arsnya. Ya, ini yang kalau ada orang mengatakan ketika ditanya di mana Allah, Allah di atas arsnya. Walakin yakul, tapi dia mengatakan La adri al arsu fis samai am fil ardi. Arsnya Allah itu di langit atau di di bumi? maka fakat kalau wa kafirun ini juga ka juga kafir. Jadi, kalau begitu bagaimana dengan uh, yang uh, tidak mengatakan ini tadi wahwa kafir maka dia kafir. Li'annahu angkara annahu fis sama. Karena dengan demikian dia mengingkari keberadaan arsnya di atas langit. Karena jelas dalilnya arsnya Allah di atas di atas langit. Faman angkaro anahu fis fakat kafaroh. Maka barang siapa yang mengingkari arsnya Allah, sehingga sananya Allah di atas langit, maka dia telah kafir. Li'annallaha a'la illiyin. Karena Allah itu maha tinggi. Yang paling tinggi di, antara yang paling tinggi. Wa huwa yud'a min a'la la min asfal. Allah itu di, dimintai doa dengan arah yang apa? Eh, ke atas, bukan eh, ke arah bawah. Tidak ada orang di dunia ini yang muslim ataukah yang kafir ketika mereka berdoa kepada Tuhannya masing-masing kecuali mereka mengarah ke ke atas jangankan muslim eh, jangankan apa jangankan muslim semua eh, nggak eh, usah muslim semua manusia yang percaya akan adanya apa eh, akan adanya Tuhan eh, akan adanya Tuhan atau pencipta atau yang disembah maka mereka ketika menyembah sesembahannya masing-masing, mereka mengarah kemana? Mengarah ke atas. Karena sesembahan itu adalah sesuatu yang diagungkan. Dan sesuatu yang diagungkan tempatnya adalah di di atas. Ini keyakinan semua ukola, semua yang punya punya akal. Fitrahnya manusia ini adalah menetapkan Allah di atas di atas langit atau ke arah atas. Ini jelas. Nah, ini bahwa yuda min ala ala asfal. Ini sampai ada seorang eh, seorang ahlul kalam, seorang ahlu royu, yang ketika dia ini berdalil bahwasanya Allah di mana-mana, Allah itu tidak bisa memiliki sifat maha tinggi karena nanti apa? Allah itu bertempat. Nah, namanya bertempatkan makhluk. Sama dengan makhluk. Sehingga tidak boleh dikatakan Allah di atas. Eh, dan tidak boleh juga dikatakan pokoknya di mana. Tidak boleh menanyakan Allah di mana. Sampai akhirnya kemudian ada seorang yang dia sebenarnya tidak ingin ribut-ribut. Dia mengatakan, ya Syekh, ini muridnya ini. Ya Syekh, namanya Hamadani muridnya ini. Ini dia ikut kajian kajian uh, filsafat ini tadi. Kajian apa? Eh, ilmu-ilmu kalam atau ilmu tazilah atau nah, <clears throat> ilmu yang lain. Ilmu kalam. Maka dia bertanya kepada syekhnya gurunya. Hamadani ini atau Hamdani. Ya Syekh, nggak usah lah pakai ini, saya tinggalkan dalil-dalil dulu. Gak usah bicara masalah apa dalil-dalil. Tolong sampaikan kepada kami eh, bagaimana kita ini eh, setiap kami berdoa fitroh kami semuanya mengatakan artinya apa merasa ketika kami berdoa mesti hati kami ini menghadap ke atas Mesti apa? Hati hati kami ini apa? Ketika berdoa mesti arahnya ke ke atas. Maka gurunya langsung me, eh, langsung memegang kepalanya dua-duanya ini. Nah, ini. Langsung dia mengatakan Hayyaroni Hamadani. Eh, ini. Tidak bisa menjawab. Dan dia kemudian mengatakan Hayyaroni Hamadani, Hamdani. Hayyaroni Hamdani. Eh, ini. Bikin ruwet saya ini. Eh, ini. Artinya apa? ini membingungkan saya, membuat ragu saya. Dengan dalil-dalil yang disampaikan sudah eh, tidak boleh kita mengatakan Allah di atas di atas atau di atas langit karena nanti sama dengan makhluk. Eh, kemudian nanti apa? Allah itu kalau bertempat nanti sama dengan makhluk, eh, dikeliling oleh makhluknya. Sampai akhirnya ketika ditanyakan satu pertanyaan yaitu fitrah yang ada pada diri seorang. Maka dia mengatakan eh, tolong kabarkan kepada kami fitrahnya yang kami dapatkan dalam hati kami. Mesti kalau berdoa hati kami ini menghadap ke atas. Ini bagaimana untuk menghilangkannya? Maksudnya untuk menghilangkan fitrah ini tadi bagaimana? Tidak mampu. Itu fitrah yang sudah di eh, sudah diciptakan oleh Allah di dalam hatinya manusia itu ketika dia berdoa kepada Tuhannya siapapun Tuhannya nah, ini sesembahannya dia akan menghadap kepada sehingga keyakinan ini tidak akan bisa di dirubah oleh manusia. Ini hmm. <clears throat> fitrah. Kemudian Imam Malik sulal Imam Malik an kaifiyat istiwa illahi ala Ketika ditanya tentang bagaimana istiwanya Allah, bersemayamnya Allah di atas arsnya. Ada seorang bertanya, Imam Malik, ini di dalam Al-Quran ada firman Allah Ta'ala. Allah berfirman, Ar-Rahmanu alal arsistawa. Fakaifastawa. Allah kan berfirman, Allah bersemayam di atas aras. Bagaimana sih bersemayamnya Allah? Maka Imam Malik saking marahnya, menahan marah, beliau tertunduk, menundukkan pandangannya ke bawah. Sambil keringat dinginnya apa? Keluar menahan marahnya. Setelah eh, marahnya itu apa? Reda kemudian eh, <clears throat> kemudian berkata, alistiwa maklum bersemayam itu tinggi di atas apa tinggian Eh, ini adalah maklum makna istiwa. Wal kaifu majhul. Bagaimana persamaannya Allah? Itu adalah majhul. Enggak diketahui. Rasulullah saja enggak pernah apa? mengkabarkan bagaimananya. Jibril juga tidak mengkabarkan kepada Rasulullah. Ya ini bersamanya Allah SWT. Apakah Jibril berarti melihat atau tahu bagaimana bersamanya Allah? Belum tentu. Eh, ini belum tentu apa? Eh, mengetahuinya. Eh, apakah Jibril melihat Allah? Belum tentu. Tidak ada yang menunjukkan bahwasanya apa? Jibril melihat Allah. Tidak ada dasarnya. Ini bahkan <clears throat> tidak ada yang bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> Maka disebutkan di sini wal kaifu majhul wal imanu bihi wajib. Iman itu iman dengan art istiwanya Allah, Allah bersemayam itu adalah wajib. Karena disebut, disebutkan dalam Al-Quran. Wasu'alu anhu, bertanya bagaimana bersemayamnya Allah adalah bid'atun. Pertanyaan yang tidak pernah ditanyakan oleh para sahabat. Dan tidak ada perlunya kita bertanya. Tidak sampai akal kita untuk menanyakan bagaimananya eh, bersamanya Allah. Ayan kefiatihi kaifiyatihi bagaimananya Allah bersama bersamanya Allah itu apa? Tidak ada yang tahu. Langsung setelah itu mengatakan Imam Malik, akhriju hadzal mubtadi. Keluarkan orang ini. Eh, keluarkan apa? Orang yang penanya tadi di disuruh Imam Malik dikeluarkan. Eh, dikeluarkan langsung oleh para eh, para murid-muridnya. Yang ada di situ di orangnya langsung diangkat dikeluarkan dari majelisnya Imam Imam Malik karena ini membuat membuat nah, rancu, eh, bikin ribut apa? Majelisnya Imam Imam Malik. Eh, daripada ribut banyak orang, nah, lebih baik apa dikeluarkan saja satu orang ini. Eh, <clears throat> maka eh, la juzu tafsir istawa bimakna istaula. Tidak boleh menafsirkan istawa itu dengan makna istaula, berkuasa. Li adami urudi dzalika anis salaf. Karena tidak ada dalilnya itu dari salaf. Fatariqatuhum aslamu a'lamu ahkamu. Jalannya, metodenya mereka di dalam memahami sifat Allah itu lebih selamat, lebih a'lam dan mereka lebih tahu tentang Allah daripada kita. Wa ahkam eh, dan lebih kokoh ilmunya mereka. Ibnu Qayyim qala Ibnu Qayyim Ibnu Qayyim al-Jauziyah berkata Ibnu Qayyim laqad amara Allahul yahuda an yaqulu hittah Allah itu memerintahkan orang-orang Yahudi untuk mengatakan hittah. Ya ini. Hittah. Faqalu hintah. Maka mereka menambahkan apa? Nun. Hittah ditambah ya Pak? Orang Yahudi menambahkan nun. Ya ini. Tahrifan mereka dalam rangka untuk lari dari kata-kata hittah. Ya ini hintah. Wa akhbarana Allahu annahu sementara Allah mengkabarkan kepada kita bahwasanya Allah istawa alal ars. Faqala al orang-orang yang suka mentakwil itu mereka mengubahnya dengan mengatakan apa? Istaula. Istawa ditambah lam. Kalau orang Yahudi menambahkan apa? Nun. Ini orang ahlul ahlul takwil, orang yang suka mentakwil Al-Qur'an menambahkan lam. Nah ini. Fandur, maka kata Ibnu Qayyim, lihatlah. Ma lamuhum Nah ini, alangkah serupanya lamnya mereka. Lamnya siapa ini? Lamnya ahlu takwil. Nah ini, kaum muslimin yang mereka suka mentakwil nah, Al-Qur'an ini tadi. Alangkah serupanya lamnya mereka. Allati zaduha yang mereka tambahkan dalam istawa menjadi istaula berkuasa. Binunil Yahud dengan nonnya orang Yahudi dengan menyerang orang Yahudi yang merubah Taurat atau merubah perintah Allah untuk mengucapkan hetah ditambahin nun. Ditambah dengan nun menjadi hentah. Ini gandum. Alati zaduha yang mereka tambah. Sehingga mereka menambah nun. Orang ahlu ta'wil menambah apa? Lam. Ini. Sehingga mirip. Ini. dengan mereka. Ini. Tahrif. Mentahrif Al-Quran sebagaimana orang Yahudi mentahrif perintah Allah Subhanahu wa taala eh, di dalam Tauratnya. Sebutkan naqalahu Muhammad Al-Amin Syangkiti an Ibnu Qayyim. Jadi dinukil oleh Syekh Muhammad Amin Asy-Syangkiti rahimahullahu taala. Tapi dari sini insyaallah dengan eh, dengan demikian jelas keberadaan Allah di atas di atas arsy-Nya. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. <clears throat> Subhanallahi wa hamdik.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 waktunya siang atau sore Bakdo asar insya Allah sampai nanti menjelang buka dan buka bersama e, untuk lebih jelasnya mungkin e, minggu depan itu pengumumannya Kongresnya, e, pengumumannya untuk minggu depan berapa kali perkiraan dari ngomong-ngomong kita tadi perkiraan lima kali tapi insya Allah paling tidak empat kali kalau nanti yang pertama itu rencana pembukaan itu ada cuman nanti kalau tidak ada berarti ya tiap hari Rebu waktunya waktu asar atau sekitar jam empat setengah 4 ini nanti kita buka bersama di sini jamaah ini insya Allah tiap Rebu dan sekaligus ini sebagai undangan untuk hewan-hewan semua saya kira e, bisa mengajak mungkin punya teman atau saudara e, kita untuk menambah kita berdakwah dengan cara mengajak. Saya kira demikian pengumuman ini. Kalau ada kesalahan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. yang ingin bertanya mungkin. okay, ditutup dan yang mau <laughs> kayaknya sudah pada ngantuk yang mau bertanya silahkan yang mau yang sore Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Sama liman hada sampai dua apa sih